Tetapi di sini sedikit ada ulasan-ulasan yang berkaitan dengan fikih Aidain. Fikih Aid. Pembahasan ini diambil dari kitab <clears throat> Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, "Wa kana yalbisu li khuruji ilaihi ma ajmala thiyabihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat Id dengan memakai pakaian yang ter, terbaik. Perlu antum ketahui di sini yang terbaik tidak mesti yang terbaru. Ya, yang terbaik tidak mesti yang terbaru. Bisa jadi yang lama lebih baik dibandingkan yang baru. Namun biasanya yang baru lebih baik dibandingkan yang lama. Itu biasanya. Oleh karena itu Salah satu sunnah Rasulullah SAW memakai pakaian yang terbaik, yaitu dalam rangka untuk melaksanakan salatul id, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk pergi bepergian, apalagi untuk pergi kebun binatang. Tapi berpakaian baik ini disunahkan untuk melaksanakan salat id. Wa kana lahu hullatan hullatun yalbisuha lil aidain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki baju khusus yang dia kenakan ketika melaksanakan salat Id. Salat Id wal Jum'ah dan salat Jumat. Wa marratan kana yalbisu burdain al-akhdarain. Dan terkadang beliau memakai satu setel baju yang berwarna hijau. Wa maratan burda dan burdan ahmar. Dan terkadang beliau memakai satu stel baju merah. Baju yang berwarna merah. Walaysa wa ahmar <clears throat> musmatan kama yadhunnu ba'dun nas, tapi bukan merah sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. yaitu merah yang menyala. Tapi yang dimaksud di sini adalah inna ma fi khutut al-hamru khututul hamri bil, bil di Yamania, Pakaian merahnya Rasulullah SAW yaitu pakaian merah, benang yang dijalin, tenunannya tenunan dari benang merah. Dan e, garis bergaris-garis merah begitu. Bukan e, bukan merah menyala ataupun warna yang semata-mata merah ndak, <clears throat> Tapi merah di sini Eh, kain dari Yaman yang sifat tenunannya merah bercampur yang lain, benang merah bercampur benang yang lain. Nah, begitu. Waqad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi mu'arin nahi 'anil lubsil mu'asfar wal ahmar. Karena dalam hadis yang sahih beliau melarang memakai baju kuning dan baju merah. Wa Amr Abdullah bin Amr lamma ra'a alaihi thawbaini ahmaraini ayyuhiqahuma. Dan pernah juga beliau memerintahkan Abdullah bin Amr ketika melihat Abdullah bin Amr memakai baju merah ya, baju merah beliau menyuruh untuk membakarnya. Jadi antum yang memiliki baju berwarna merah bakar saja. Karena itu merupakan baju atau larangan dari Rasulullah, warna yang dilarang Rasulullah SAW Warnainlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya dari Amr bin dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu ma wajada Umar hullatan min istibrak tuba'u ufisuk suq. Pada suatu hari Umar melihat ada satu setel baju dari sutra yang di yang dijual di pasar. Fa'akhadaha fa'ata biha Rasulullah SAW. Kemudian Umar mengambilnya dan memberinya kepada Rasulullah SAW. dia berkata, Ya Rasulullah ibtak hadihi fatajammal biha lilaid wal wafti. Ya Rasulullah, beli, belilah pakaian ini, engkau gunakan untuk engkau pakai ketika melaksanakan sholat id ataupun ketika menerima utusan kenegaraan. Fakola beliau mengatakan innama hadhil libas man la khalaqalah. Baju ini adalah baju orang yang tidak akan mendapat bahagian di hari akhirat kelak. Artinya bukan jenis bajunya tapi jenis benangnya, yaitu benang sutranya. Namun di sini Umar bin Khattab melihat Rasulullah perlu memiliki baju khusus untuk dalam pelaksanaan salat Id dan khusus untuk menerima para utusan-utusan negara. Rasulullah membantahnya bukan dikarenakan pakaiannya, pakaian bagusnya, bukan dikarenakan untuk etnya ataupun bukan dikarenakan untuk menerima tamunya, tetapi dikarenakan buatannya, yaitu dari dari sutra. Kemudian masalah yang lain yaitu dilarang me membawa senjata pada hari Id. Dilarang membawa senjata pada hari Id. Kalian tuh punya pistol di rumah, pada rehat simpan saja. Jangan dibawa-bawa. Dalilnya dari Sa'ad bin Jubair radhiyallahu anhu qala dia berkata kuntu ma'ab ibn Umar hina asabahu sinan rumhi fil akhmasi qadamihi qadamihi. Ketika aku bersama Abdullah bin Umar pada saat itu kakinya terkena kakinya terkena uh, tombak Fanazaltu fanaza'tu tu wadali bimina. Kemudian aku pun turun dan mengambil tombak tersebut. Fabalaghal hajjat faja'a ya'uduhu. Kemudian berita sakitnya Abdullah bin Umar karena tombak sampai kepada hajat. Kemudian ya'uduhu. Kemudian hajat datang menjenguk Abdullah bin Umar. Jadi ketika hajat bin Yusuf hidup, Abdullah bin Umar masih hidup, belum meninggal, belum wafat. Kemudian berkata hajat "Launa alamuman asobaka." Seandainya kami tahu siapa yang membuat kamu begini, tentu kami hukum, begitulah maksudnya. Pakola Ibnu Umar, Ibnu Umar menjawab, "Anta asobtani, Kamu yang buat. Ya. Kata Abdullah bin Umar, "Kok kamu pula menanya? Kamu yang membuat seperti ini." Kala berkata hajat "Wa kaifa kok bisa begitu?" Kala kata Abdullah bin Umar, "Hamal ta'tilafi fi yawmin lam yakun yuhmalu fih. Karena kamu membawa senjata yang sebenarnya tidak dibolehkan pada yang sebelumnya tidak dibolehkan membawa senjata. Wa adkhalta silah haram. Kamu juga membawa senjata di tanah haram. Walam yakun istilahu yadkhul yadkhul haram. Padahal sebelumnya tidak boleh senjata masuk ke ke daerah haram. Ibnu Hajar Asqalani hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari kisah ini yaitu pada saat itu pemerintahan e, di bawah kepemimpinan Abdul Malik Abdul Malik bin Marwan bin Marwan Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Hajjat supaya jangan sekali kali menyelisihi Abdullah bin Umar dengan perintah ini Hajjat merasa keleluasaannya terkungkung Kemudian dia menyuruh salah satu anak buahnya supaya mengambil tombak dan meletakkan racun di tombak tersebut. Dan dengan sekian, sedemikian rupa seolah-olah Abdullah bin Umar terkena tombak tersebut dengan cara tidak sengaja. Nah, jadi ini sebenarnya perbuatan hajat sendiri. Ya, perbuatan hajat sendiri yang ingin menyingkirkan Abdullah bin Umar. Setelah terkena tombak tersebut Abdullah bin Umar sakit dan akhirnya wafat. Ya. Makanya eh, Hajjaj bin Yusuf yang terkenal sebagai seorang yang sangat licik sudah dia yang membuat, dia pula yang bertanya, seandainya kami tahu siapa yang melakukannya. Makanya Abdullah bin Umar langsung mengatakan, kamu sendiri yang melakukan. Kok pakai tanya-tanya lagi, begitulah kira-kira. Intinya, pada hari Eid dilarang membawa senjata. Ya kecuali untuk satu hal yang sangat daruri. Ya misalnya mengadakan sholat Id yang dikhawatirkan akan terjadi apa dikhawatirkan adanya bom di situ. Misalnya ataupun akan terjadi kerusuhan. Tentunya ini yang melakukan adalah para aparat yang berwajib. Jadi bukan antum yang ngasah parang sendiri. Para hadirin sallallahu kita lanjutkan. Kemudian Wa kana ya'kulu qabla khurujihi fi Idul Fitri tamrat. Beliau sebelum keluar salat Idul Fitri makan beberapa kurma. Yakuluhun nawitron. Makan sebanyak, dimakannya dengan bilangan ganjil. Jadi 3, 5, 7, kalau antum mau 11, 21 terserah. Mau 101 antum makan yang jelas hitungannya ganjil. Dalilnya Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu qala dia berkata kana Nabi SAW la ya'du yawmal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witran. Nabi SAW tidak pergi melaksanakan salat Id Fitri, salat Idul Fitri kecuali setelah beliau makan beberapa butir korma dengan bilangan yang witir yang ganjil. Kemudian wa amma fi salat id wa amma fi Idul Adha. Adapun ketika Idul Adha wa kana yata'amu hatta yarji'a minal musalla ya'kul min udhiyatihi. Adapun pada Idul Adha beliau tidak makan sebelumnya hingga pulang dari salat Id dan beliau berbuka dengan daging sembelihan. Jadi bukan dengan lontong yang sudah disediakan di rumah. Sunnahnya berbukanya dengan daging yang daging sembelihan. <coughs> Wa kana yaqtisulu lil aidain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum pergi Aid. Ini sunnahnya juga. Sahih hadis sufi sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang sahih. Jadi ketika kita hendak melaksanakan salat Aid, Pertama, pakai baju yang bagus ya. Dan mandi sebelumnya. Karena kalau antum pun pakai baju bagus, bau antum bau asem, nggak berguna baju bagus. Karena orang pun nggak bisa mendekat. Jadi baju bagus dan mandi dulu. Walaupun antum terbiasa nggak mandi, usahakan pada Idul Fitri <laughs> supaya mandi. Ya. Usahakan Idul Fitri mandi karena ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ah, dari Ibnu Umar dati asba'i li sunnah annahu kana yaghtisilu yawma 'id qabla khuruj. Bahwasanya Abdullah bin Umar seorang sahabat yang sangat berpegang dengan sunnah, beliau mandi pada hari Id sebelum keluar melaksanakan salat. Hadis diriwayatkan oleh Muwatta dalam kitab uh, <clears throat> Imam Malik dalam kitab Muwatta bab al-amalu fil ghusli aidain. Beramal dengan mandi sebelum melaksanakan salat idain, dua id. Kemudian kana yakhruj masian. Beliau keluar dengan cara berjalan. Ini sunnahnya. Keluar melaksanakan salat id berjalan. Kalau antum mau misalnya rumahnya di Mincirin. Salatnya kepinginnya di tanah Merdeka misalnya. Ya kalau antum jalan silahkan jalan kalau mau melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi jam 4 antum sudah jalan dari Mencirim ke tanah Merdeka. Misalnya, kalau mau melaksanakan sunnah ini, kalau tidak sanggup ya yang yang dekat-dekat saja ya di kelurahan begitu, ya bersama kaum muslimin yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata mina sunnati ayyakhurul id masyian Salah satu sunnah Rasulullah SAW keluar pergi melaksanakan sholat id dengan cara berjalan. Nah, begitu. Jalan. Wa ayyakulu syai'an qabla ayyakhruj. Dan makan sesuatu sebelum pergi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hadis hasan. Dia mengatakan hadis hasan. <coughs> Kemudian Beliau juga watakbiru fi dan bertakbir ketika keluar melaksanakan sholat id dari rumah pergi ke musola dengan mengumandangkan takbir. Para ulama berselisih pendapat mengenai takbir di sini. Ya. Apakah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Zuhri annahu anan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruj yawmal fitri fayukabbir min hin yakhruj min baiti hatta ya'til musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri bertakbir dari mulai dia keluar rumah sampai ke musalla. Apakah ini untuk Idul Fitri dan Idul Adha ataukah hanya Idul Adha saja ataukah hanya Idul Fitri saja? Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Fatawul Kubro menyebutkan bahwasanya hadis ini khusus untuk untuk Idul Adha saja. Adapun Idul Fitri disunahkan ber, memulai takbir ketika masuk waktu maghrib berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala uh, Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan bertakbir walitukabbiru biru dan kemudian dan hendaklah kamu bertakbir walitukabbirullaha ala ma hadakum bertakbir atas hidayah yang telah uh, atas hidayah yang telah diberikan kepadamu. Selesainya sempurnanya bilangan Ramadan yaitu ketika matahari terbenam pada hari terakhir. Oleh karena itu, Walitukab biru, litukab biru ini lamnya lamul amr, lam perintah. Sebagaimana yang roji dalam kaidah fikih bahwasanya al-amru tufidul faur. Perintah menu, perintah dilaksanakan dengan segera. Apabila ada perintah, maka perintah ini dilaksanakan dengan segera. Ya, walaupun ada istilah para ulama apakah al-amru fil faur atau tidak? Apakah setiap perintah itu harus segera dilaksanakan atau tidak? Yang rojih, al-amru yufidul faur. Perintah dilaksanakan harus dilaksanakan. kita merintah seorang, menyuruh seorang, "Nak, tolong berikan ikan asin misalnya." Kemudian si anak diam-diam terus. Kan begitu? Tentu ini satu hal yang tidak relevan dengan kalimat suruhan. Ketika seorang menyuruh orang lain, tentu inginnya agar segera untuk dilaksanakan. Kalau si anak mungkin tahu, kalau dia tahu sedikit kaidah usul fikih, ya, al-amru la yufidul faur, kan begitu, besok saja. Nah, tapi yang rojih adalah al-amru yufidul faur. Perintah itu harus dilaksanakan dengan segera. Makanya Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaklah kamu bertakbir uh, sempurnakan bilangannya, bilangan puasa kapan? Ketika matahari terbenam pada hari terakhir, walitukabbirullah dan dan segera bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian kaum muslimin bertakbir pada malam Idul Fitri. Adapun Idul Adha, adapun Idul Adha sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah dimulai ketika keluar dari rumah dan berakhir berakhir pada akhir hari tasyrik pada hari eh, pada eh, setelah sholat asar dan pendapat yang roji tidak harus setelah sholat Biasanya kan kaum muslimin harus setelah sholat tapi tidak harus setelah sholat Sebelum sholat juga antum boleh, di rumah juga boleh bertakbir. Allah a'lam bishawab. Kemudian Bagaimana cara bertakbir? Kan macam-macam kita dengar kalau di Indonesia, terutama yang keliling-keliling eh, apa namanya? dengan berbagai macam tambahan-tambahan. Perlu antum ketahui, hadis-hadis yang marfu dari Rasulullah SAW hanya menyebutkan beliau bertakbir. Tidak ada menyebutkan bagaimana lafaz takbirnya. Tidak ada hadis yang marfu yang menjelaskan bagaimana lafaz takbir ketika bertakbir takbiran pada Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, oleh karena itu ada sebagian ulama memberikan beberapa tambahan-tambahan ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah la ilaha illallah wahdah sadaqa abdah wa nasara 'abdah wa 'azza zundahu wa 'azama wa hazamal a'da wahdah kan begitu. Pakai walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal kitabiyun atau macam-macam lah. Nah ini ya. Antum perlu antum ketahui tambahan yang antum dengar yang ada di Indonesia itu memang ada fatwanya dari Imam Asy-Syafi'i dan dicantumkan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam sebuah hadis sahih yang mauquf bukan marfu, artinya perbuatan sahabat yang diriwayatkan dari Salman Al-Farsi diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf. Dari Salman Al-Farsi, beliau bertakbir dengan cara beliau berkata kabirullah Bertakbirlah kamu kepada Allah. Bagaimana lepasnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Jadi antum jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Dan pakai pukul-pukul itu bid'ah. Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang Zikir sudah dimasukkan menjadi seni. Zikir disenikan. Ya. Makanya jadi lama-lama jadi masuk perlombaan perseni itu zikir. Dan terbukti memang sudah ada perlombaan beduk sambil takbir kan begitu. Nah ini. Dan ini dianggap dianggap bagus oleh sebagian para ustad-ustad. Dikarenakan apa? Mungkin dikarenakan yang dulu pernah kita singgung karena meriah, karena bisa buat merinding dan macam macamlah alasan mereka. Namun alasan tersebut tidak bisa dijadikan dalil dalam melaksanakan suatu ibadah. Pendapat yang tadi ya dinukil oleh Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Abdurrahman bin Abi Laila. Jadi dengan lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Kemudian diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, begitu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu saja dua kali. Jadi demikian riwayat yang diriwayatkan dari lafaz yang diriwayatkan dari para sahabat. Allahu alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan. Wa kana yuakhiru salatul Idul Fitr. Beliau uh, agak menunda pelaksanaan salat Idul Fitri. Wa yu'ajjilul adha dan mempercepat salat Idul Adha. Makanya pelaksanaan Idul Adha sunnahnya lebih cepat dibandingkan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya mungkin dikarenakan akan dilaksanakannya penyembelihan kurban setelah pelaksanaan sholat tersebut. Wa kana Ibnu Umar min shiddati ittiba'u li sunnah la yakhruj hatta tatlu syams. Ibnu Umar seorang sahabat yang berpegang dengan sunnah yang sangat konsekuen berpegang dengan sunnah, beliau tidak keluar dari rumahnya kecuali setelah terbit matahari. Wa yukabbir min baitihi ilal musalla. Beliau bertakbir dari rumahnya ke musola. Riwayat ini bukan berarti dia menafikan untuk Idul Fitri sebelumnya tidak salat, eh, sebelumnya tidak bertakbir. Hanya memberitakan Abdullah bin Umar tidak keluar dari rumah kecuali selamat dari terbit dan beliau bertakbir dari rumah sampai ke musola. Tidak menafikan yang lainnya. Nah, tidak menafikan yang lain ataupun bisa diartikan yaitu pada Idul Adha ya, sampai musola. <clears throat> Dari Abdullah bin Busur sahabat Nabi SAW annahu kharaja ma'an nas yawma Idul Fitri wa Adha. Beliau keluar bersama masyarakat untuk melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Fa'ankara tol imam. Dan ternyata si imam keluarnya terlalu lama. Faqala dia berkata inna kunna qad ah, faraghna sa'atana hadza. Kata Abdullah bin Busr, kalau waktu ini sekarang ini dahulu kami sudah selesai melaksanakan salat Id, begitu. Dikarenakan apa? Imam terlalu lama keluarnya dalam melaksanakan Idul Adha, uh, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian wakana ida idza intaha ilal musalla akhadha fi sholati min ghairi adzan wala iqamah. Beliau apabila sampai ke musalla ya Beliau mulai melaksanakan solat dengan tidak pakai adzan dan tidak pakai iqamah wala qaul salatul jamiah. Tidak juga ucapan salatul jamiah. Biasanya kan kaum muslimin tidak ada komat dan tidak azan tapi pakai as-salatul jamiah. As-salatul jamiah, as-salatul jamiah rahimakumullah. Ada juga makmumnya menjawab as-salatu la ilaha illallah. Tak apa hubungannya? As-salatu la ilaha illallah. Artinya salat la ilaha illallah. Jadi ini tidak ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu annahu la yuf'alu syai'un min dzalik. Sunnahnya tidak dilakukan apapun. Tidak azan, tidak juga iqamah dan juga tidak tidak ucapan salatul jami'ah. Walam yakun huwa wala ashabuhu yusalluna idan tau ilal musalla syai'an qabla salati. Dan walam yakun dan beliau dan sahabat-sahabatnya dan sahabat beliau dan sahabat-sahabatnya juga tidak pernah sholat sebelum ketika sampai di, di musola artinya sholat qobliyah mungkin kaum muslimin masih ada yang melaksanakan ini ya kalau antum pergi ke tanah tanah merdeka itu masih ada yang melaksanakan mungkin sholat tahiyatul musola tahiyatul musola kita sedikit kembali ke pembahasan sebelumnya yaitu masalah takbir tadi. Ada yang tertinggal di sini. Yaitu <clears throat> sebuah hadis panjang dari Ummu Atiyah. Radhiyallahu anha qala dia berkata amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an an nukhrijahunna fil fitri wal adha. Kami diperintahkan Rasulullah SAW agar mengeluarkan para wanita pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Al-awatik, al-awatik ini wanita-wanita yang baru balik. Bahasanya bahasa kerennya sekarang ABG lah. Yang yang cewek begitu. Wal huyat dan wanita-wanita yang sudah haid, wazawatil khudur dan wanita anak-anak gadis pingitan. Kalau sekarang kan nggak ada ya, Semuanya nggak dipingit. Wa ammal payak fayatazilna shalah. Adapun wanita yang haid, mereka punya tempat tersendiri. Terpisah dari musola. Kenapa? Karena kalau mereka di musola, di musola itu akan memutus saf karena mereka tidak melaksanakan salat. Dan ini juga yang dijadikan dalil sebagian ulama bahwasanya wanita haid tidak boleh masuk ke masjid. Ini salah satu pendalilannya. Ya. Tempat musola id saja mereka disuruh menyingkir, apalagi masjid. Nah, ini salah satu pendalilan. Tapi tidak kita, kita, kita tidak membahas ini. Kemudian dalam lafaz yang lain al khair agar mereka melihat kebaikan wadah watal muslim dan dakwah kaum muslimin Kultu aku katakan yaitu Ummu Atiyah, "Ya Rasulullah, ihdana lam ihdana la yakun laha jilbab." Ya Rasulullah, ada di antara kami yang enggak punya jilbab. Qala kata Rasulullah, "Litulbisha ukhtuha min jilbabiha." Hendaknya saudaranya meminjamkan jilbabnya kepada saudaranya yang tidak punya jilbab. Hadis diriwayatkan oleh Al-Jamaah dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kata Ummu Atiyah, "Kunna nu'mar an nukhrijal huyadu, huyadu." Kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dari rumah, fayukabbirna bitakbirihim. Kemudian mereka pun bertakbir dengan takbir kaum muslimin. Disinilah salah satu pendalilan sebagian yang berpendapat adanya komando ketika bertakbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi adanya dikomandokan oleh seorang imam. Karena apa? Dengan dalil Nabi takbirihim. Mereka bertakbir dengan takbirnya kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain dari perbuatan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ketika mereka berdua keluar dari rumah mereka bertakbir Kemudian dalam hadis tersebut disebutkan fayukab fayukabbirani. Mereka berdua pun bertakbir. Wa yukabbirun nas bitakbirihima. Dan orang-orang pun bertakbir dengan takbir mereka. Dari sini diambil ada yang mengambil istimbat hukum bahwasanya Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas mengkomandoi takbirnya orang banyak. Karena yukabbi yukabbiruna nas fa yukabbiruna nas bitakbirihima. Orang-orang bertakbir dengan takbirnya Abdullah ibnu Abbas. Namun pendalilan ini pendalilan yang keliru. Ya. Pendalilan ini adalah pendalilan yang keliru. Bertakbir dengan takbir mereka ya tidak berarti harus dikomandui. Karena kalimat ba di situ kalimat ba bitakbirihima dengan takbir mereka tidak ada ba dengan makna komando. Ba, ba huruf ba itu ada makna ma'a bersama, ada ilfaq. Ya. Jadi makna komando tidak ada. Oleh karena itu, mereka bertakbir dengan takbir kaum muslimin artinya sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, mereka bertakbir bersama-sama mereka. Bersama-sama kaum muslimin yang lainnya. Nah, begitu. Bukan dengan makna dikomandoi. Tentunya ini sesuai dengan ah, pengingkar Abdullah bin Mas'ud ketika melihat adanya halakoh zikir yang dikomandoi oleh satu orang. Ya. Pendapat ini ada juga yang berpendapat seperti ini dari ulama sekarang seperti Abdul Hasan Al-Masri. Yang sekarang di Beliau berpendapat bahwasanya uh, boleh bertakbir takbiran dengan dikomandui dengan dalil seperti ini. payu kabirun nas, fayukabbirna bitakbirihima. payu kabirun nas hima. Namun pendapat ini kemudian beliau membantah orang-orang yang mengatakan bid'ah bertakbir dengan dikomandui Ya, pendapat beliau ini pendapat yang keliru karena apa? Karena makna baris itu tidak bermakna komando, tetapi maknanya bersama-sama bertakbir. Nah, jadi demikian. Di antara ulama yang mengatakan bid'ah bertakbir, takbiran dikomandoi di antaranya Syekh Nasir Albani rahimahullah, Syekh Ibnu Bas rahimahullah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan rahimahullah, Syekh Abu Bakar Al-Jaziri rahimahullah dan lain lainnya, ulama-ulama kibar muasir sekarang. Ya. Jadi demikian. Jadi sunnah dalam bertakbir ya takbir saja masing-masing. Tidak harus dikomandoi. <coughs> Kemudian kita lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Biar nanti tidak lupa. Belum ada? Lanjutkan aja. Wa kana yabda'u bis salati qabla khutbah Beliau salat sebelum khutbah. Fa yusalli raka'atain, salat dua rakaat, yukabbir fil awal as-sab'a bi sab'a takbirat mutawaliyah bi takbiri bi takbiratul iftitah. Pada rakaat pertama beliau takbir sebanyak tujuh kali termasuk takbir iftitah. Di sini, di sini juga terjadi istilah para ulama mengenai uh, jumlah takbir. Dalam sebuah hadis sebutkan bahwasanya Rasulullah bertakbir pada rakaat pertama tujuh kali. Apakah takbir Ratu Ihram termasuk tujuh takbir atau tidak? Apabila tidak termasuk berarti menjadi delapan. Kemudian takbirul intiqal ketika bangkit dari sujud ke berdiri kan bertakbir Apakah takbir ini termasuk lima takbir pada rakaat kedua ataukah tidak? Ya. Sebagian mengatakan dia termasuk. Jadi takbiratul ihram kemudian ditambah dengan tujuh takbir. Kemudian takbir intiqal ditambah dengan lima takbir pada rakaat yang kedua. Namun zahir hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir pada rakaat pertama tujuh takbir, pada rakaat ketiga, pada rakaat kedua lima takbir. Secara mutlak, ya. berarti termasuk takbiratul ihram. Dan ini pendapat yang dirojekan oleh Asy-Syaukani rahimahullah. Wa baina kullu yasiran. Antara takbir yang satu dengan takbir yang lain beliau diam sebentar. Walam yuhfad anhu dzikrun muayyan baina takbirat. Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan adanya zikir tertentu di antara takbir tersebut. Ada yang seperti Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan adanya zikir di antara dua takbir yaitu Hah? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tetapi eh, pendapat ini tidak ada dasar dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin dzukra an Ibnu Mas'ud hanya saja ada disebutkan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud annahu qala bahwasanya dia berkata yah yahmadullah wa yusna alaihi wa yusalli ala nabi Beliau Ibnu Mas'ud uh, memuji Allah, memuja dan memuji Allah di antara dua takbir tersebut dan mengucapkan salawat. Ini dari Ibnu Mas'ud. Wakana Ibnu Umar ma'atahari litiba yarfa'u yadehi ma'akul takbirah. Dan Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang sangat konsekuen dengan sunnah, beliau mengangkat tangannya di setiap takbir. Nah, pendapat ini berbeda dengan pendapat Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah yang beliau katakan bahwasanya cukup dengan mengucapkan takbir tanpa mengangkat kedua belah tangan. Ya, tanpa mengangkat kedua belah tangan sebagaimana pada salat jenazah. Namun jumhur ulama merojihkan mengangkat kedua tangan di setiap kali takbir. Kemudian wa kana sallallahu idza atamma takbir akhadha bil qiraah fa qara Fatihah kitab. Setelah beliau menyelesaikan takbirnya, ah, berarti menyelesaikan takbir yang tujuh tadi. Kemudian beliau membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya tujuh takbir itu tidak termasuk tujuh takbir ruku, kemudian takbir ketika sujud, takbir ketika bangkit dari sujud, takbir sujud lagi. Nah, begitu. Tidak termasuk. Karena takbir tersebut, tujuh takbir tersebut disebutkan kemudian beliau membaca kiroah. Berarti takbir yang setelah kiroah tidak terhitung dalam tujuh takbir yang telah kita sebutkan tadi. Paham ya? Jadi beliau takbir tujuh kali pada rakaat pertama tidak termasuk takbir ketika ruku ataupun ketika dari itidal sujud, bangkit dari sujud dan dari sujud dari duduk ke ke sujud. Kemudian beliau membaca Qaf pada rakaat pertama dan surat ekstra Sa'ah pada rakaat kedua. Cukup panjang ini. Ataupun beliau membaca Sabbihasma rabbikal a'la pada rakaat kedua membaca Hal ataka hadisul Oh Fa idza faragha min al-qira'ah kabbara Apabila beliau selesai membaca, beliau bertakbir dan ruku, Apabila beliau sudah menyelesaikan satu rakaat, beliau kembali bangkit dari sujud, kemudian bertakbir lima kali berturut-turut. Ya, lima kali berturut-turut. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Kasih bin Abdullah bin Umar bin Auf dari ayahnya dari kakeknya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidaini fil ula sab'an qabla qiraah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan takbir pada salat Aidain pada rakaat pertama tujuh kali sebelum membaca qiraah. Sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi kan ya, sebelum membaca Al-Fatihah. Wa fil akhir wa fil akhirati khamsan qabla al-qiraah. Pada rakaat kedua, lima takbir sebelum kiroah. Kemudian, karena Rasulullah SAW tidak akmal salat insorofa. Apabila beliau selesai melaksanakan salat, beliau pergi faqama eh, beliau insorofa, beliau beranjak me beranjak dari tempatnya faqama muqabilun nas, muqabilan nas dan berdiri menghadap jamaah. Wan nasu julus ala sufufihim dan orang-orang duduk di saf mereka, masih duduk di saf mereka. Faya'iduhum mayuwasihim. Beliau memberi peringatan dan memberi nasihat kepada mereka. Wa ya'muruhum mayanahahum. Memerintahkan mereka ataupun mendilarang kepada mereka. Wa idza kana yuridu ayyaqta' ba'san Apabila beliau mau mempersiapkan pasukan perang, disitulah beliau siapkan. Au ya'muru bi syai' Apabila beliau memerintahkan sesuatu, disitulah beliau perintahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Walam yakun hunaka mimbar yurqi alaih. Beliau tidak berdiri di atas mimbar. Kalau sekarang kan salat Id enggak ada yang enggak pakai mimbar, semuanya pakai pakai mimbar. Walam yakun yukhrijul mimbar min Madinah innama kana yaktubuhum qa'iman al-ard. Pada saat itu, pada zaman Rasulullah belum pernah mimbar dikeluarkan untuk sholat Id. Beliau berkhutbah hanya berdiri di atas tanah. Ya, berdiri di atas tanah dan berkhutbah, tidak pakai tidak berdiri di atas mimbar. Kemudian Berkata Jabir Syahid ma Rasulullah salatul Aid, yaumal Aid. Aku pernah salat bersama Rasulullah salat Aid. Fabada abis salati qabla khutbah bila adzan wala iqamah. Tumma qama muttaki'an ala Bilal. Beliau memulai salat sebelum khutbah, kemudian tanpa ada azan dan iqamah, kemudian beliau berdiri sambil bersandar ke Bilal. Jadi berdiri sambil bersandar ke Bilal. Fa'amara bitaqwallah wa hassa ala ta'atihi wa wadhannat. Beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, mendorong untuk berbuat taat dan memberi nasihat kepada orang-orang banyak. Wa dzakarahum, kemudian memberi mereka peringatan-peringatan, summa mawdha hatta atan nisa. Kemudian beliau pergi dan mendatangi jemaah kaum wanita. Jadi ada dua kali khutbah. Pertama, khutbah untuk laki-laki selesai beliau mendatangi jamaah kaum wanita. Ya. Ini menandakan bahwasanya antara jamaah kaum pria dan kaum wanita itu cukup jauh. Kalau hanya berdekatan tentunya beliau ya dari posisi dia saja sudah sudah cukup untuk memberi peringatan kepada kaum wanita. Disinilah permasalahannya adanya ikhtilaf apakah beliau khutbah ibdua dua khutbah atau tidak. Karena sebagian mengatakan Rasulullah khutbah khutbah dengan dua khutbah, khutbah ini dengan dua khutbah seperti khutbah Jumat. Sebagaimana dalam hadis uh, yang sahih juga disebutkan Rasulullah berkhutbah pada salat Id pada Id dua kali khutbah. Ya. Dua kali khutbah. Hanya ya, permasalahannya apakah khutbah ini seperti khutbah salat Id khutbah sekali duduk kemudian khutbah lagi ataukah dua khutbah ini maksud adalah pertama khutbah untuk laki yang kedua untuk kaum wanita nah ini permasalahannya makanya terjadi perselisihan kemudian para ikhwatiddin azallahu iyyakum kita lanjutkan Wala raiba fi sihhati hadaini hadisaini la raiba annal mimbar lam yakun yakhruj minal masjid. Hadis yang dibacakan yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Qayyim tidak diragukan lagi kesahihannya dan juga tidak diragukan lagi bahwasanya tidak pernah mimbar dikeluarkan dari masjid. Wa awwalu man akhraja man akhraja Marwan bin Hakam. Yang pertama sekali mengeluarkan mimbar dari masjid adalah Marwan bin Hakam faungkira alaihi dan para sahabat mengingkarinya wa amma mimbarul labina watin. adapun mimbar yang terbuat dari bataku ataupun uh, batu bata ataupun tanah fa awaluman man banahu kathiru ibnu sultin fi imarati marwan al-madinah pertama sekali yang membangunnya adalah Kasir bin Salt pada pemerintahan Marwan di Madinah kama huwa fi sahihain sebagaimana yang tercantum dalam sahihain. Dalilnya tercantum dalam sahihain fala allahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu fil musalla ala makanin murtafi'in. Bisa saja Rasulullah berdiri di atas musalla ataupun tempat yang yang agak tinggi. Kemudian dalam yang dalam hadis yang lain disebutkan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun, ya, turun di sini menunjukkan bahwasanya beliau berdiri di tempat yang tinggi. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan kalau uh, tempat yang dimaksud adalah tempat yang dibangun sedikit tinggi, ya, bukan mimbar, maka dibolehkan. Adapun mimbar, maka perkara ini telah dilarang oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian bagi makmum boleh mendengar khutbah boleh tidak? Bagi makmum boleh mendengar khutbah dan boleh tidak. Warahmatullahi wabarakatuh. idza yaumal jum'ah. Apabila ada benturan antara salat Id dan salat Jumat ayyajtari ayyaj ayyaj tazi'u bi salatil id an huduril Jumat. Mereka boleh mencukupkan salat Id saja tidak salat Jumat. Ini juga dari sini ulama yang mengatakan salat Id itu wajib ya, berdalilkan dengan dalil ini. Dari mana dalil pendalilannya? Salat Jumat hukumnya wajib. Sementara jumhur ulama mengatakan sholat id adalah sunnah muakkad. Apabila terjadi bertemu antara id dan sholat jumat, maka sholat jumat boleh dijatuhkan dengan sholat id. Seandainya sholat id itu sunnah muakkad, tidak mungkin bisa menjatuhkan yang wajib. Seandainya sholat id itu sunnah muakkad, tidak mungkin dia menjatuhkan sholat Wajumat Jumat yang hukumnya wajib. Oleh karena itu, sholat Id ini juga hukumnya wajib. Nah, begitu. Sholat Id juga hukumnya wajib. Sampai-sampai wanita yang tadinya yang tadinya sebaik-baik tempat sholatnya di rumahnya dan sebaik-baik tempat sholat di rumahnya adalah di gudangnya kan begitu ya di luar dengan di rumah lebih baik di rumah. Di rumah dengan ruang tamu, kamar dengan gudang lebih baik di gudang. Nah, begitu. Artinya apa? Memang benar-benar terpisah dari orang lain. Ya. begitupun untuk sholat id, beliau mereka diperintahkan untuk keluar. Bahkan yang tidak punya jilbab disuruh yang lain untuk meminjamkan. Dari sini pendalilan sebagian ulama yang mengatakan sholat id itu hukumnya wajib. Allahu a'lam bishawab. Kemudian <clears throat> wa kana yukhalifu tariq yaumul id. Beliau menempuh jalan yang berbeda pada pada salat Id. Menempuh jalan yang berbeda pada salat Id, maksudnya perginya beda, pulangnya beda. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallam idza kana yaumul id khalafa tariq. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Id beliau mengambil jalur jalan yang berbeda. Artinya perginya adalah satu satu jalan dan pulangnya pada jalan yang lain. Ada beberapa sebab disebutkan oleh uh, Ibnu Qayyim Az-Zauji di sini. Kila li yusallim ala ahli tariqain. Maksudnya agar beliau bisa memberikan salam terhadap orang-orang yang ada di dua jalan ini. Sebagian lain mengatakan liana la barkata eh, fariqain, tariqain, agar beliau mendapat berkah dari dua jalan tersebut. Sebagian lagi mengatakan liyudhir syiar Islam fi al fijat turuq untuk memperlihatkan syiar Islam di jalan-jalan. Ada juga yang berpendapat liuk syahadatul buka. Agar beli agar tempat-tempat yang beliau jalani menjadi saksi beliau nanti di hari akhirat. Ya, kalau dia jadi satu jalan saja tentu yang menjadi saksinya di jalan saja. Ya. Dengan beliau menempuh jalan yang berbeda pada pergian pulang, maka akan memperbanyak saksi beliau nanti di hari akhirat. Yang rojinya kata Ibnu Qayyim bahwasanya semuanya itu benar. Karena ini merupakan ilah kemungkinan-kemungkinan istimbat yang tidak bertentangan dengan dengan hadis. Dan Rasulullah sendiri tidak menyebutkan mengapa dia mengapa dia menempuh jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang. Jadi demikianlah sekilas mengenai masalah yang berkaitan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya itulah yang bisa saya rangkum mengenai masalah ini dan antum juga bisa lihat di buku-buku yang lain yang insya Allah juga banyak tersebar seperti buku Syalbani juga ada mengenai sholat id ya sholat id di lapangan dan buku-buku yang lain buku-buku fikih yang lain semoga ini sudah cukup ya untuk bekal sementara bagi kita semua untuk yang ingin bagi yang ingin memperdalamnya silakan baca buku-buku masalah yang lain Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisar muslimin innahu wal ghafurur rahim. Hmm. Ini seandainya kita uh, ketemu dengan jamaah itu udah berdiri dan imam udah uh, takbir beberapa kali oh. itu uh, kalau kita terlambat datang bagaimana? Apakah mengkodok takbirnya? atau bagaimana? Ya. Permasalahan ini Allah alam mungkin bisa dijawab dengan pertanyaan ketika Syekh Jabir uh, Abu Bakal Jazair dalam kitabnya ensiklopedi Minhajul Muslim ditanya mengenai bagaimana kalau orang yang terluput takbir pada sholat jenazah. Ya, takbir pada sholat jenazah. Misalnya dia masuk ketika takbir yang ketiga. Jadi satu dua nggak dapat. Apakah setelah imam salam dia melengkapkan takbirnya atau bagaimana? Syekh Abu Bakar Al-Jaziri uh, Abu Bakar menjawab pertanyaan ini kata beliau dia cukup bertakbir dengan takbir yang dia dapati. Dia cukup bertakbir dengan takbir yang dia dapati. Nah, begitu. Allah alam bisawab. Hmm. Eh, kalau seandainya dia uh, di tengah sholat itu uh, wudhunya batal atau dia membatalkan wudhunya? Hmm. Enggak, mana dia membatalkan wudhunya? Karena dia misalnya buang angin itu kan, udah sakit perutnya, dia dibatalkan buang angin. Ah. Terus uh, misalnya tertinggal satu rakaat. Ah. Jadi uh, Eh, cara menggantikan rakaatnya bagaimana? Ustaz? Dia ikut imam pada rakaat yang pertama dia, yang imam rakaat yang kedua dia ikut imam. Karena nggak mungkin imam lima dia tujuh, ya. Dia imam lima dia tujuh. Kemudian rakaat keduanya karena dia sendiri, ya dia harus mengikuti aturan rakaat kedua untuk dia. Tapi yang untuk rakaat yang pertama dia harus tetap ikut imam. Makanya untuk terjauh dari itu siap-siaplah, makanya mandi. Jadi semua masalah sudah selesai kan? Nah, ini jangan masalah. Banyak permasalahan ketika sholat Id. Belum lagi apalagi sholat di lapangan, cari-cari wudhu. <laughs> Mana ada tempat wudhu di lapangan? Gak ada yang panitia men, apa namanya menyediakan baskom di situ untuk wudhu. Gak ada. Jadi kalau dia pergi batal, pergi berwudhu. dia pulang sudah selesai khutbah. <laughs> Khutbahnya pun sudah selesai, bukan sholatnya lagi. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi istilah di kalangan ulama? Bolehkah kita istilah dijadikan hujah? Istilah tidak bisa dijadikan hujah untuk milih-milih yang selera. Ya. Ikhtilaf tidak bisa dijadikan hujah untuk milih-milih yang kira-kira cocok. Bukan begini sikap istilah seorang talabul ilmi. Karena kalau kita lihat masalah ikhtilaf tetap ada. Tetap ada dalam seluruh permasalahan. Dalam seluruh permasalahan fikih tetap ada. Sampai masalah nikah mut'ah juga ada ikhtilaf. Ibnu Abbas mengatakan boleh. Nah, ini kan ikhtilaf Ustaz. Nah, kira-kira selera kita sajalah. Makanya uh, Umar bin Khattab menyebutkan barang siapa yang mencari-cari ikhtilaf, kemudian yang kira-kira cocok yang selera dia saja, Fakat kok Orang ini sudah zindik. Jadi untuk menyikapi ikhtilaf bagaimana? Ya kita lihat. Ya. Kita lihat kedua belah pihak dari kedua belah pihak. Mana yang kira-kira kita kuat? Ya itu diambil. Kalau untuk orang yang orang lain yang kuat yang A, ya itu terserah dia. Kalau menurut kita B, ya terserah kita kan begitu. Sebab ini yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah nanti. Kenapa kamu milih ini? Ya waktu itu setelah ku baca-baca ya Allah ternyata ini yang lebih kuat menurutku. Cuman lagi kan begitu. Dan satu hal yang antum ketahui jangan fanatik. Mentang-mentang dulu tak 300 tahun yang lalu dia pilih pendapat yang A, kemudian itu saja dipakainya walaupun ada dalil yang lain lebih kuat. Ini enggak dibolehkan. Silakan antum pindah enggak apa-apa. Ya. Gimana orang ini? Kemarin A, sekarang B. <laughs> Kemarin bid'ah, sekarang jadi sunnah kan <laughs> Gak ada seperti ini gak masalah. Ya, selama patokannya dalil bukan selera. Ya. Tapi kalau patokannya oh, nanti fitnah ini orang banyak nanti kita ya di, diasingkan juga Gak boleh, gak boleh seperti ini dalilnya. Gak boleh dalil memilih satu pendapat dikarenakan selera masyarakat. Sudah, apalagi masalah tersebut masalah bid'ah. Nah, jadi demikian. Silakan anda pilih menurut bukan menurut selera ya, menurut dalil, dalil ya dalil, bukan bukan katanya-katanya. Kedua belah pihak melihat dalil mereka kira-kira mana yang kuat, ya itu pilih silahkan. Nah, itu bebas. Ya, menurut apa namanya? Uh, kadar ilmu yang antum dapati. Dan sekali lagi jangan jangan fanatik, ini yang penting. Ya. Satu lagi jangan fanatik. Hah? Ya. Hah. Hah. Rasulullah SAW menyuruh ketika melihat Abdullah bin Umar memakai pakaian merah, Rasulullah menyuruhnya untuk membakarnya. Berarti memang benar-benar nggak boleh kan gitu. Karena benar-benar, masa disuruh bakar nggak benar-benar? <laughs> ya. Nah. Hah? merah. Pakaian itu termasuk celana dan baju. Karena burdain, burdatain itu artinya yang satu setel. Burdatain itu artinya pakaian dan untuk penutup bagian atas tubuh dan bagian bawah tubuh. Jadi ada yang pakai baju merah, itu merah tuh. Bukan, itu kan merah itu. Ya, Pak lobe. Hah? Apa? Itu, itu merah hati. <laughs> Dan bahasa Arabnya sudah beda. Bahasa Arabnya sudah beda. Nah. Merah misalnya, merah jambu kan begitu, itu kan bahasa Indonesia-nya. Ah. Di bahasa Inggris kan nggak dibilang apa namanya red red jambu kan nggak ada. Iya, iya, iya. <laughs> Jambunya apa? <laughs> Hah? Boleh. Ya? Hah? Iya, karena dalam bahasa Arab dia dikatakan merah lagi. Kuning nggak dibolehkan. Pernah seorang sahabat pakai baju kuning, muasfar ini kuningnya kuning kunyit, kuning kunyit. Nah, kuning kunyit. Apa kata Rasulullah? Ibumu yang nyuruh pakaian seperti ini. <laughs> Kalau bahasa kasarnya mamamu yang suruh pakai ini ya. <laughs> Gitulah kira-kira. Itu bukan berarti iya Rasulullah, bukan berarti jawaban. <laughs> Ya, iya ya Rasulullah, sudah bukan. Itu artinya pertanyaan ingkari. Pertanyaan ingkari. <laughs> Masalah cover ini nggak selesai-selesai. Apakah kain yang terkena kibasan ekor anjing dihukumi sama dengan terkena jilatannya? Oh, ya enggak lah ya. Ya. Namanya juga ekor beda dengan lidah. Kalau ekor julurannya ke belakang, lidah jur. kan beda. Nah, itu satu perbedaan. perbedaan kedua, uh, kalau jilatan mengandung air liur. Ya. Kalau ekor itu nggak mengandung air liur kecuali kalau kena kencingnya anjing itu sendiri. Jadi berbeda antara ekor dengan jilatan. Dan tidak mesti kalau setiap dijilat harus disama, nggak mesti. Misalnya antum punya buku kejilat anjing, disama lah, ya hancurlah bukunya. <laughs> Tujuh kali disama, kemudian pakai tanah lagi. Tidak mesti. Karena apa? Yang disama itu ya yang disama adalah bejana-bejana. Idza walaqal kalbu fi syirabi ahadikum falyaghsilu sab'a marrat ulahu nabi turab. Apabila ada anjing yang menjilat bejanamu, maka cucilah tujuh kali diantaranya dengan dengan tanah. Nah, begitu bejana. Dalam riwayat yang lain fa'ahrikuhu dituangkan air yang dalamnya. Jadi dengan adapun dengan eh, apa namanya? Adapun untuk air liur ya, air liur karena anjing itu merupakan najis besar maka apa yang keluar dari najis tersebut juga hukumnya najis. Maka air liur itu termasuk najis yang cukup dicuci seperti najis yang lainnya. Seperti antum terinjak kotoran antum sendiri misalnya. Apa perlu disama? Enggak. Najis bagaimana cara dihilangkan? Dengan pakai air ya, sehingga hilang baunya ataupun zatnya. Baunya hilang, zatnya masih numpuk, berarti belum selesai. Karena zatnya masih ada. <laughs> Ini kok dihidupin terus nih? Mau kan?